Banyak sekali pertanyaannya. Bukan undian tapi. Qura'ah namanya. Bagaimana cara memperbaiki akhlak tabiat kita yang jelek dan penyakit syahwat di dalam hati? Mohon tips dan nasihat-nasihatnya. Penyakit syahwat barakallahu fikum kita atasi dengan dua perkara. Kalau mampu menikah, menikahlah. Kalau tidak mampu, berpuasalah. Sebagaimana hadis tadi yang sudah kita sampaikan. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Bagi siapa yang mampu menikah, menikahlah karena itu akan menundukkan pandangan mata dan akan menjaga kemaluannya. Artinya menjaga syahwatnya. Baik. Apa kelanjutan hadisnya? Wa man lam yastati' fa'alaihi bisawm. Siapa yang tidak mampu hendaklah berpuasa fa innahu lahu wija. Karena itu akan menjadi benteng baginya. Seorang abi membawa putranya empat tahun sholat jamaah dengan tujuan baik agar si anak terbiasa sholat berjamaah. Namun si anak sangat aktif, belum bisa dikondisikan, tidak jarang membuat keributan. Mana yang lebih baik? Mohon nasihatnya. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menyatakan, anak dibawa ke masjid itu kalau dia mumayyiz, Mumayyiz itu ciri-cirinya kalau dia diatur nurut. Kamu di sini ya, diam ya. Nah, itu. Kalau masih nggak paham, kamu ngomong dia nggak paham. Lari sana, lari sini. Ya bukan salah. Bapaknya memang dia tidak paham kamu ngomong apa. Eh, berarti terlalu kecil. Eh, jangan. Biar sama ibunya saja dia sholat di rumahnya. Artinya ibunya yang membimbing sholat. Ayo sholat dulu. Walaupun ibunya serius, dianya Silakan ngikut, boleh tidak boleh, terserah. Ya. Tetapi melihat ibunya sholat. <clears throat> Karena khawatir mengganggu sholatnya kaum muslimin. Masalah-masalah yang mengganggu sholatnya kaum muslimin dihindarkan. Suara HP dimatikan. Kaos-kaos bergambar bertuliskan dijauhkan. Jangan dipakai ketika sholat. Takut mengganggu kaum muslimin. Anak-anak yang belum mumayyiz, jangan dibawa ke masjid. Apalagi, pokoknya semua ya, yang akan mengganggu kekhusyuan sholat, jauhkan. Mengingat di daerah ini ada yang awam dalam masalah tato, mohon solusinya dan jalan keluar bagi laki-laki yang sudah terlanjur bertato. Kalau bisa dihapus, dihapus segera. Kalau tidak bisa dihapus, banyak-banyak akan bertobat pada Allah Ta'ala dan tetap sholat. Jangan berpikir, karena ada tato, gak mau sholat. Sholat. Tetap sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkannya, mengampuninya. Tanya Ustaz, apa yang harus saya lakukan orang tua saya sedang pisah ranjang tetapi belum cerai? Bagaimana sikap saya sebagai anak? Apa yang harus saya lakukan? Pisah ranjang itu barakallahu fikum ada beberapa bentuk. Kalau menghukum maka tidak boleh lebih dari batas waktu yang ditentukan. Seperti ila ladina yu'luna min nisaihim nggak boleh lebih dari sekian puluh hari. Kalau lebih, maka diberi pilihan. Ima diceraikan, wa ima diperlakukan kembali sebagai istri. Kenapa? ada pula pisah ranjang dalam bentuk yang lain, yang haram, yaitu menyatakan anti kabuhri ummi, engkau itu akan aku perlakukan seperti ibuku, kata sang suami. Aku akan mengurusi kamu seperti ibuku. Beri makan, minum, Aisyah, tempat, om, perhatian, ngobrol, segala macam. Kecuali jima. Karena ibu kan tidak dijimai. Ini nggak boleh. Haram hukumnya. Maka anak tadi hendaklah menasehati bapaknya untuk menasehati atau untuk melakukannya diperintahkan oleh Allah Taala kalau sudah lebih waktunya saya tidak tahu berapa lama ini sudah. Ya. Tetapi kalau sekedar beberapa hari untuk atau seminggu atau sepuluh hari hanya untuk menghukumnya supaya jerah, maka itu ada dalam Quran. Kalau dikhawatirkan nusuz pelanggaran-pelanggaran kepada para wanita tadi, maka Allah katakan untuk idu wa idu hunna nasihati dia dan juga disuruh kalau tidak bisa, maka wadribuhunna, pukullah mereka. Wahjuruhunna fil madaji' Nah, atau diboykot mereka di tempat tidur atau pisah ranjang. Allah Ta'ala alam. Dan juga nasihati ibunya untuk minta maaf. Bu, ngalah aja. Minta maaf sama bapak bahasa ngalah aja itu menunjukkan bahwa engkau tidak menyalahkan ibumu. Walaupun mungkin kau tidak salah, tapi ngalah saja gitu. Karena dia adalah suami. Dia laki-laki. Kapan ikhwah bisa tulabul ilmi lagi di negeri Yaman? Wallahu alam. Eh. Mudah-mudahan segera bisa belajar di negeri Yaman, di negeri Saudi, ataupun di tempat lainnya insya Allah. Bagaimana jika istri lebih solehah dalam beragama, juga dalam mendidik anak? Apa tetap mengingatkan, apakah suaminya tetap mengingatkan dan menasehatinya? Iya. Karena suami memiliki sesuatu yang dia tidak punya. Apa itu? Jiwa kepemimpinan. Jadi kalau istrinya itu memang alim, masya Allah berilmu, maka raja ini, ya kita umpamakan raja, menjadikan sang istri sebagai menteri pendidikan. Begitu kira-kira. Kamu yang ngatur, tapi yang ngajar dia gitu. Kamu ajar anakmu. Ini, gini, gini, jam sekian, jam sekian. Kamu, jam sekian, jam sekian. Kamu. Ya. Wahai istriku, saya datang sudah selesai. Hmm. Jadi setelah datang sudah selesai, kan giliran suaminya diajari. <laughs> Setelah selesai semua, gimana selesai semua? Udah pak, uh, udah. Anak-anak sudah saya ajarin ini. Ya, nah, ya, ya. sekarang giliran saya. Khusus. Enam. Dari hati ke hati. Mohon info pendidikan pondok untuk usia anak setara ibtidaiyah. Saya menasehatkan. Kalau anak ibtidaiyah jangan dipondokkan. Sekolahkan saja di TK Al-Quran yang dekat atau pendidikan e, agama yang dekat yang bisa pulang pergi. Kalau mampu, kalau bisa. Apakah diperbolehkan hidup apa ini? Hidup hidup apa? Bolehkah itu berumah tangga karena anak? Mak maksudnya gimana? Tapi begini, mungkin saya paham. Karena tadi di awal saya jelaskan tentang niat ya, untuk modul basar, untuk ini, untuk itu kan. Nah, bolehkah kalau niatnya karena pengen anak termasuk di dalamnya? Karena itu adalah tujuan yang syar'i. Tazawwaju al-wadudul walud fa inni mukathirun bikumul umama yaumul qiyamah. Nikahlah dengan wanita yang penyayang dan peranak karena sungguhnya aku akan bangga dengan banyaknya jumlah umatku nanti yomul qiyamah. Bagaimana kalau seorang istri tidak mampu melayani suaminya jima dalam dua hari sekali dan justru mengharapkan anak untuk menikah lagi? Tetapi anak merasa belum mampu berbuat adil dan takut ancaman seseorang yang berjalan miring karena tidak bisa adil. Bagaimana solusinya? Sayang sekali. Takut wajar. Ya, takut wajar. Tetapi barakallahu fikum yang namanya adil itu pada beberapa sisi saja kata para ulama. Adil dalam memberikan nafkah dan adil dalam menggilir harinya itu pun bisa dikurangi jatahnya si pulanah kalau dia ridho. Seperti Rasulullah SAW ketika sakit, minta izin pada istri-istrinya, aku ingin dirawat di rumah Aisyah. Dan semuanya ridho. Tidak mengapa. Jadi jangan membayangkan begitu sakleknya. Kalau ternyata istri yang kedua ini siap untuk didatangi seminggu sekali, ridho, saya ridho. Misalnya, tidak mengapa. Nah, tapi biasanya itu di awal ketika akan dinikahi. Ketika sudah nikah berbeda, menuntut keadilan. Nah, Taiblah bas. Ketika ada yang berkata kepada Syekh bin Baz, Amma ana minal muwahidin. Adapun aku termasuk orang yang istrinya satu. Tapi bahasanya minal muwahhidin. Kata Syekh bin Basla, bukan muwahhidin. Anta minal khaifin. Engkau termasuk golongan khaifin, orang-orang yang takut. Engkau termasuk golongan orang-orang yang takut. Nah, istilahnya bukan muwahhid, tapi khaif. Karena ayatnya fain in khiftum fawahidah. Kalau engkau takut, maka satu sajalah. Hati-hati, bukan takut pada istri. Ini sudah ditawarkan oleh istrinya. Ya, bukan takut pada istri, tapi takut kalau tidak berbuat adil. Fa'in khiftum alla ta'adilu. Kalau kalian takut tidak berbuat adil, satu sajalah. Ya, kenapa? Wajar. Ini yang berat. Apakah jatuh talak seorang suami yang menceraikan istri dalam keadaan marah? Kalau marahnya sampai dia lupa diri, mengucapkan tidak sadar, mungkin tidak jatuh. Lebih jarang orang yang seperti itu. Ketika dia sadar, kamu serius mau menceraikan saya. Harus ditanya, tegaskan. Tetapi seringkali mereka marah tidak sampai seperti itu. Sehingga ada perbedaan di antara beberapa ulama bagaimana talaknya seorang yang marah. Bagaimana kalau pondok anak kecil tadi dekat pulang tiap apa ini? Nah, kalau dekat bisa ketemu orang tuanya dan bisa sering pulang, nggak apa-apa insya Allah.